Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia Tifwan yang dicintai, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Cita Kirani kembali menjumpai Anda selama satu jam ke depan tentunya di acara Titian Kalbu Kalau biasanya kita di dalam studio, sekarang kita lagi di luar studio nih Dan bersama dengan Ustaz Sahrusa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Alhamdulillah. <laughs> iya ya. Baik, Ustana kita akan uh, membahas satu jam ke depan pemirsa dan ibu-ibu di sini tentang mengkosorkan sholat atau memendekkan sholat. Nah, sebelum kita masuk ke tema, kita mau sapa dulu ibu-ibu yang udah cantik. Sebelah saya udah pakai baju ungu. Sebelah saya hijau, pink. Sebelah saya ungu lagi. Masya Allah. Assalamualaikum ibu. Wah. Udah cantik-cantik kompak lagi. Ibu dari pengajian mana ini? Jemaah mana? Daerah mana? Iya, nanti biar pada nonton ya. Telepon saudara-saudara. Lagi di TV kita. <laughs> sehat semua Ibu? Alhamdulillah sehat, baik deh. Nah Ustadz, kalau tadi kita lihat di awal ada satu video yang menceritakan tentang bagaimana mengkosorkan sholat. Nah kalau di Islam ini kan istilahnya ibadah itu kan memang Allah membuat kita sefleksibel mungkin ya. Jadi kayaknya kalau pergi jauh nggak sholat ah gitu. Allah juga maha tahu deh gitu. Kita kan capek. Iya ada begitu. Wow no. <laughs> ada juga ibu-ibu nih. Itu saya pernah dengar lagi di mall saya mau udah tadi di jamaah sholatnya soalnya kan ke, mau ke mall nih jadi duhur sama disatuin digabungin <laughs> nanti ganggu nanti belanjanya ada yang sampai gitu nah ini kan ketidakmengertian mereka maunya di Jakarta rumahnya di Jakarta juga ada bu <laughs> nah nanti kita akan bahas lebih lanjut nah sebenarnya Allah membuat hambanya untuk sholat istilahnya memendekkan atau mengkosorkan atau menyatukan sholat itu kan memudahkan kita untuk dimanapun kita mengingat Allah dengan sholat. Nah seperti apa sih e, dalam Islam dalam rangka e, mengkosorkan sholat ini Ustaz atau memendekkan sholat ini? Udah nih. Yeah. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabar ibu? Iya. Alhamdulillah. Ibu, kosor adalah meringkas sholat. Syarat orang yang boleh mengkosor harus dalam keadaan safar, dalam keadaan berpergian. Kalau tidak berpergian, nggak boleh dia mengkosor. Dalilnya mana Ustaz? Surat An-Nisa ayatnya 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas solati jika ibu saya kecil dalam perjalanan musafir musafir nggak apa-apa saya mengkosor enggak apa-apa Kecil mengkosor ibu ya dalam mengerjakan solat, misal yang mana yang boleh dikosor Enggak semua solat boleh dikosor hanya yang jumlahnya empat rokaat seperti sholat bu pinter sholat a bagus sholat i kosornya cuma boleh jadi dua rokaat syaratnya mesti sapar nah kalau pergi ke mall nggak boleh kecuali mallnya adanya di Bandung kita tinggalnya di <laughs> Begitu Tete, Mm Apa lagi? Nah itu kalau misalnya uh, eh, kosor uh, eh, kita udah sholat uh, eh, juhur nih Ustadz. Nah kita pengen pergi ke, ke suatu tempat misalnya asar dengan waktu jarak tempuh misalnya dua jam, hmm. dua tiga jam gitu ya. Nah tapi itu gak jadi pergi. Tapi sudah melaksanakan sholat kosor, apakah diulang lagi sholat asarnya? Kalau masih menetap, mm ibu masih di pondok bambu. Mm -mm. Sholat duhurnya harus empat rakaat. Mm. Enggak boleh ibu mengkosor jadi dua rakaat. Mm. Yang dikosor sholat asarnya. Oh. Ketika sampai sudah di tem tempat. Kalau yang ngerjakannya sholat duhurnya dua rakaat, ngomongnya dikosor, dia nggak ngerti. Orang belum jalan kok. <laughs> Orang belum pergi kok. mm. Jelas nih ya? Hmm. Tapi kalau nggak jadi pergi, misalnya udah planning nih gitu, kayak misalnya kita delay pesawat kan masih di hmm. Jakarta Ustaz, tiba-tiba oh pesawat uh, sampai 2-3 jam. ya berarti kita udah melaksanakan sholat asar, nggak apa-apa berarti. Apa diulang lagi sholatnya? Pokoknya gini tadi teh, selama kita belum berangkat pergi, hmm. asarnya tetap rokaat Tetap ya? Iya. Yeah. Hmm. Kalau sudah nyampe di tempat tujuan, ya isyaknya, mm-hmm. andai kata isya kan yang mm-hmm. kan yang empat rakaat. Yeah. Mm. Dua rakaat. Mm-hmm. Kalau masih di Jakarta, dia empat rakaat. Hmm, jadi nggak seenaknya motong-motong Ustaz ya? Nggak boleh, <laughs> ada aturan mainnya. Solu kama muni usolli. Iya. Sholatlah kalian sebagai menang kulihat aku sholat. Iya. Amal dikatakan soleh, mm. harus niatnya ikh. eh. Iya. Harus sesuai dengan sunnah roh. Nggak boleh sunnahnya si sahrul. Sunanya si kece, Ibu ye. <laughs> Itu nggak namanya ngarang-ngarang. <laughs> Iya, iya deh. Ah. Betul, malah nggak sholat deh. Iya deh Ustaz, nanti kita lanjutkan ibu-ibu juga ya. Kita akan lanjutkan tentang sholat kosor ini. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana. Tidak yang kau akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Insya Allah. pemirsa Anda masih setia bersama kami dan kita masih saja membahas tentang meringkas sholat. Kalau tadi di awal Ustaz Fahrusa memaparkan tentang apa yang harus dilakukan ketika orang melaksanakan sholat kosor itu dan kenapa harus melaksanakan sholat kosor. Nah, seperti yang kita tahu ibadah itu kan istilahnya kalau memang kita niatkan Allah apapun mudah ya, tapi jangan dibudah-budahin, jangan di menang-menangin, digampang-gampangin gitu. Bagaimanapun juga harus ada aturannya gitu deh. Baik. Nah, Ustadz sebelum ibu-ibu uh, mau bertanya, sebenarnya kalau memang kita niatnya memang sudah mengkosor gitu kan memang sudah berarti sudah diringkas gitu ya Ustadz ya berarti juhur, asar atau misalnya e, isya gitu nah ada juga yang beranggapan gini yang karena memang saya udah menjadi musafir terus ya udah deh udah memang saya niat pengen sholat kosor. Nah yang disebut musafir itu kan berarti jarak tempuh perjalanan Ustadz ya. Nah kalau di sini pun pasti ada perbedaan juga ada gitu. Tapi yang lebih hakikinya itu seberapa jauh Ustadz? Sholat yang boleh dikosor jika perjalanannya minimal menempuh jarak 81 km. Jakarta Cikampek ya? Jakarta Cikampek, ya. Jakarta Rawang Timur, hmm. Jakarta, Purwakarta, hmm. Jakarta Bandung apalagi. Hmm. Itu boleh dikosong. Ya. Tapi kalau jaraknya ke tadi mana? Mangga dua. Mangga dua jangan dikosor. <laughs> itu sholat biasa aja. Hmm. boleh menggampang-gampangkan ajaran Islam. Ya. Islam itu Buddha, tapi jangan dimudah-mudahkan. Hmm. Ibu ya, iya benar sih kece berangkat dari sini ke Mangga Dua tuh safar. Mm-hmm. Tapi safarnya nggak terlalu jauh. Jelas Bu ya? <laughs> Gitu kan? Iya deh. Iya, siapa yang mau bertanya Ibu dengan Ibu siapa? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Sukarni ustad. Ulang-ulang Bu. Cici Sukar, bukan Cece <laughs> kembarannya Kembaran. tapi lain lain kin lain kin silakan Ustaz saya mau bertanya Ustaz eh, seandainya kita bepergian naik pesawat atau dalam kendaraan nah ini sholatnya apakah boleh dikusur terima kasih Ustaz ya. terima kasih Ibu Cici <laughs> Semoga Ibu Cici dirahmati Allah. Amin. Amin. Pertanyaannya bagus sekali, Bu. Iya boleh nggak mengkosor ketika kita dalam perjalanan seperti naik pesawat, ya. naik mobil, hmm. naik motor, naik kapal laut. Sepanjang jaraknya minimal 81 km, ibu boleh meringkas sholat atau mengkosor sholat. Ingat, yang boleh dikosor, yang jumlahnya empat empat saja. Maghrib tetap tiga rakaat, subuh dua rakaat. Ibu ya? Hmm. Jelas Bu ya? Ah. <laughs> iya dia penanya berikut silakan. Iya, sebelah sini. Langsung saja Ibu, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Guru Mini, saya ingin bertanya Pak Ustaz, saya pernah mendengar diperbolehkan menyingkat bacaan sholat seperti hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Hmm dalam mengkosong sholat ibu ya? ya. Oh iya ya, baik terima kasih pertanyaannya bu silakan Ustaz. Boleh enggak surat pendek nggak dibaca? Kan surat pendek bukunya sunnah. Yang kagak boleh tidak membaca fatihah. Kalau tidak baca fatihah nggak sah sholatnya. Mendingan kosong sholat. Eh, jangan juga dong. <laughs> Tetap sholat. Untung ibu nanya. Oh. Sholat harus ada bacaan fatihahnya. Kalau surat pendek boleh nggak dibaca. Kalau Fatihah wajib dibaca. Jelas Ibu? Ibu mesti membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang bukan. Ibu ya? Berarti Al-Fatihah aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang nggak boleh kalau Al-Fatihahnya nggak dibaca, suratnya dibaca. <laughs> Malaikat bingung nanti Bu. Eh. gimana nih? Surat dibaca, berarti kagak. <laughs> namanya setengah-setengah itu. ya Ustaz, kadang juga kita kalau mengerjakan sholat uh, sunnah kosor itu kan niatnya itu banyak ya Ustaz ya, usolif, ardo, kosron apa gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan bahasa Indonesia niat dilafalkan tidak apa-apa Ustaz? Tidak apa-apa. apa-apa ya. Nah, caranya yang penting Bu. Contohnya gimana Ketika takbiratul ikhram, hmm, hmm. ibu mesti berniat. Kalau ibu niat niat kosor, gak sah sholat kosornya. Innamal a'malu niat. Setiap amal harus dengan niat. Waktu takbiratul ihram yang niatnya dalam hati silahkan. Yang mau niatnya dilafatkan pun silahkan. Yang penting ada kosornya. Kalau ibu sudah itu Allah Sondi Ibu ya bu Jangan lupa tuh Ketika ibu niat Maka sah kosornya Ketika tidak diucapkan Ibu nggak niat ibu nggak sah salatnya. Karena niat adalah yang bisa membedakan ini salat yang bisa dikerjakan, ini salat kosor, ini jamat takdir, ini jamat takdir. Itu bedanya adalah di niat. Jelas Ibu? Tapi kalau misalnya kita mau mengkosor sholat zuhur dan asar, niat saya sholat zuhur dikosor dengan sholat asar. Gimana Ustaz? Itu jamaah mungkin. Iya, di jamaah saya niat sholat duhur mm-hmm. kosor lillahi ta'ala ta'ala hmm. begitu bu hmm. beda kalau jama itu mesti membedakan antara kosor, dan, jama, jama. dulu hmm. kalau jama ada dua ada jama takdim ada jama takhir kalau jama takdim sholat duhur dan sholat asar digabung hmm. tapi dikerjakannya di waktu duhur ini sholat jama takdir. Kalau sholat jama takdir, waktu duhur ditarik ke asar, hmm. dikerjakannya di waktu asar. asar. Ini jama takdir. Kalau jama sholatnya empat empat. Ibu ya, yang boleh dijama duhur dengan asar. Empat rakaat sholat duhur, empat rakaat sholat asar dikerjakan di waktu duhur. Ini jama takdir. Kalau jamat takbir empat rokaat sholat, tiga rokaat sholat maghrib, empat rokaat sholat isya. Dikerjakan di waktu isya, tapi maghribnya tetap tiga. Ya bu ya, isanya tetap empat. Niatnya jama takbir atau jama takbir hmm. Jelas ibu? Ya. Baik. Nah kalau misalnya sholat isya sen berdiri sendiri kan Ustadz ya, mau dikosor itu tidak apa-apa berarti ya? Iya kalau sholat isya, hmm. Nah, mau berangkat, hmm. berangkatnya maghrib. Ya di rumah hmm. maghribnya sholat tiga rakaat ya. tetap Hmm. ketika sampai di Bandung saya hmm. Tete mengerjakan isya tapi dikosor hmm. cuma dua, dua rakaat saja ini boleh loh bu Hmm. Maghrib sapi juga boleh hmm. maghrib ambil juga boleh hmm. boleh kenapa boleh ini adalah ruksoh keringanan tapi ada yang bilang begini, Ustaz, saya ambil, saya nggak mau ambil. Iya. tuh nggak terburu-buru, iya. tuh tenang, silahkan. Yang mau diambil juga silahkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya kita dalam keadaan musafir, misalnya udah sampai dur ajan maghrib atau ajan isya, ya udah sholat sholat biasa nggak apa-apa Ustaz ya. Tergantung situasi kondisinya hmm. dan, orangnya. Yang iya. penting niatnya jangan lupa. Hmm. hmm, hmm, hmm nah, nah uh, kalau misalnya tadi Ustaz sudah uh, menyampaikan tentang uh, niat sholat kosor ya. Nah kalau misalnya nih Ustadz e, di di perjalanan gitu, kita kita memang sudah niat kosor tadi gitu ya. Nah sampai tempat misalnya memang asar e, tetap kita melaksanakan empat atau e, tetap dua kosor tadi. Misalnya dari zuhur tiba-tiba sampai ke tempat misalnya sampai ke Bandung asar. Kalau mau di kosor pun tidak apa-apa satu pilihannya cece. Hmm. Kalau memang cece mau mengkosor, ya. berarti waktu asarnya, hmm. asarnya dua rakaat, tapi di Bandung yang jadinya. Ya. ya kan? Hmm. Berangkatnya kan duhur kan? Iya. Duhur tetap empat rakaat. Hmm. hmm. Duhur tetap empat rakaat, hmm. waktu asar sampai di Bandung, hmm. asarnya dua rakaat itulah dinamakan dengan kosor. Hmm. Ya. Itu. Hmm. Iya. Gitu. hmm. sampai di Bandung tetap empat rakaat boleh enggak? Boleh saja. -hmm. Kosor itu keringanan mm-hmm. dari Allah pada kita. Iya. Kenapa kita nggak ambil? Iya. Ambil aja. gitu. Misalnya dapat bonus ya Ustaz? Dapat bonus iya deh. Ustaz Perempuan di mana-mana sebenarnya bonus ya. <laughs> bonus. Bonus sama diskon. <laughs> sama aja. Iya deh. Baik Ustaz nanti kita akan lanjutkan ya tentang sholat kosor ini dan pemirsa dan kemana-mana dan ibu-ibu juga pasti nggak sabar ingin nanya lagi ya. Karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. kasih pemirsa dan masih setia di TV yang kabur dan kita masih saja membahas tentang mengkosor sholat dengan bersama masih bersama dengan Ustadz Tahrusa. Nah, uh, eh, Ustadz sebegitu pentingkah ya sholat itu kita sebagai hambanya sampai dalam sholat pun Allah sudah dalam arti kata memendekkan atau meringkaskan satu sholat untuk untuk digabung gitu untuk uh, hamba-hambanya. Tapi kalau kita nggak sholat nggak tahu diri juga ya. Masya Allah. Hmm. Kenapa sampai seperti itu pentingnya selera dalam Islam? Kita sama-sama tahu bahwa kalau ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibunya ibadah-ibadah yang lainnya, Nabi terima di bumi, tapi tidak untuk sholat. Nabi diundang ke langit. Yang kedua, bainar rojul bainar kupri kufri sholat. Beda antara muslim dengan kafir adalah sholat. Kita bisa kelihatan muslim karena kita takbir Allah Akbar. Kita rukun, kita sujud. Nggak kelihatan tuh kita muslim. Di sebuah mikrolet, di sebuah bebebes kalau semua orang ada sholat. Tapi ketika ada yang sholat, kelihatan, oh si anu muslimah, oh ibu muslim, oh saya muslim. Yang ketiga, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal kiamati asal. Wa in saluhat saluha sairu amalihi. Wa in fasada fasada sairu amalihi. Amal yang pertama kali dihisap eh, di hari kiamat adalah Bila baik sholatnya, baiklah amalnya. Bila buruk sholatnya, buruklah amalnya. Di dalam sholat, Bu, ada gerakan yang dinamakan sujud. Nabi bersabda, Akrabu ma yakunul abdu li rabbihi wa huwa sajidun fa du'a fihi. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, kita dengan Allah, Bu, kepikiran kita. Amin. Ibu dekat dengan Teh Cece seneng nggak? Kecuali sama saya. <laughs> seneng juga ibu ya. Alhamdulillah. Dekat saja seneng, dekat Teh Cece seneng. Emang lagi menunggu kayak apa sih? Ini ibu dibilangin sama Nabi, mau nggak kau dekat dengan Allah? Kapan? Saat sedang sujud, perpanjanglah sujud. Dan perbanyaklah doa, terutama di sujud yang terakhir. Cinta sama Allah agar anaknya sukses. Minta sama Allah agar suaminya bisa diangkat derajat jadi kantor jadi direktur. Minta sama Allah agar diberikan hidup yang berkah. Mati untuk mati. Itu kesempatan sangat baik bu. Dalam sholat bu. Bayangin bagaimana nggak dekat. Ini kuliah nih teh. Kita fitrahkan. Tapi ketika sedang sholat, dia profesor, doktor, pejabat, tetap dia taruh di atas karpet ditaruh di atas lantai yang dingin, kadang-kadang di pasir kalau nggak bawa sejadah. Kenapa? Karena dia sudah hamba pada Allah. serai bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Minta sama Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosaku. Jadikan ya Allah sisa-sisa umur yang ada pada saya ini umur yang saya gunakan buat mengabdi padamu, menyembah padamu, bersyukur padamu, beribadah padamu, ya Allah berbesok besok pada waktu mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, tapi jangan diucapin, Teh. <laughs> Kalau doanya diucapin batal. <laughs> Iya, mau jodoh, ini berdoa jodoh, jodoh. Batal. Dalam hati aja. Ibu iya, ya, dalam hati aja. Iya deh, baik. Ibu ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Dengan ibu siapa? Ya, pegang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perkenalkan nama saya eh, Ibu Samsia Adiwi Harja. Eh, Ustaz, pertanyaan saya, saya pernah dengar ketika kita berpergian keluar kota misalnya terus kita tinggal di kota itu begitu lama misalnya 19 hari apakah kita dibolehkan untuk mengkosor sholat? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini luar biasa. Tapi saya juga takut menjawabnya. Takutnya ada berbeda pendapat. Yang ibu tanyakan itu riwayatnya hadisnya Bukhari. Di masa Rasulullah boleh mengkosor waktunya 19 hari. Hari ke-20, 21 mesti tetap seperti di rumah sendiri. Tapi aja keterlaluan, Bu. Udah dikasih waktu 19 hari, hari kedua-dua masih mengkosong. Dua tiga masih mengkosong. Dua empat masih mengkosong. Allah pengen. Ibu pernah uh, berarti harus jelas bu ya dalam hadis Sahih Bukhari kosor paling lama waktunya 19 hari yang tadi Bu tanyakan tuh riwayatnya hadis Bukhari Bu. Sahih Bukhari. Tapi ada juga yang berpendapat bertamu itu cuma tiga hari. Hari keempatnya itu pun boleh-boleh saja. Yang penting kita nggak boleh mempertentangkannya. Ibu ya, kalau ibu yakinnya, ah saya yakinnya tiga hari safar Hari keempatnya walaupun saya di Bandung, saya mesti sholatnya kembali seperti semula di rumah. Ibu juga punya dalil juga. Tadi saya baca hadis Red Bukhari, 19 hari boleh mengkosor, hari ke-20-nya harus bagaimana tadi yang kelanjuran ibu tempat lagi. Ya Allah, saya nggak tahu ya Allah. Saya kira belum dua bulan. Sebenarnya nggak boleh. Ini gunanya ini gunanya ilmu. manfaat belajar. mencari ilmu. ilmu. Kan belajar di waktu kecil bagi mengukir Belajar sesudah dewasa Laksana mengukir di atas air Ibu ya Jangan sedih ya yatim piatu Tiada punya Ya ibu Tapi sedihlah tak punya ilmu jalan yang mana Kagak ada apa ya. ngaji terus ya. Alhamdulillah. iya. Terus bisa nggak sih Ustaz kita mengkosor sholat eh, salah satu sholat sekaligus menjamanya? Oh. Kosor plus jama. Iya. Misalnya di Cekerangi hmm. pergi ke Bandung. <laughs> Beliau pertanyaannya boleh nggak kosor dan jama digabung iya. boleh. boleh yang mestinya duhur empat rakaat asar empat rakaat dikerjakan karena jama kosor iya. duhurnya dua rakaat hmm. asarnya dua rakaat yang penting niatnya jama kosor digabung jama dan kosor boleh enggak boleh. Yang penting jaraknya harus minimal 81 81 kilometer. Dikerjakannya bisa di waktu zuhur atau di waktu asar. Iya, betul. Hmm. Dikerjakannya boleh di waktu zuhur dan di waktu asar. Masya Allah ya, begitu Itulah. Allah Maha Pemurah Ustaz bener, ya. Bener. Udah bisa dijama digabungin, dipendekin lagi, kita nggak mau sholat juga. Ter terlalu, terlalu. Nah, nah Ustadz kalau tadi kan ada yang um, batas minimal 19 hari ya. Kalau misalnya memang kita nggak tahu ya nggak apa-apa kita mengerjakan ya gitu. Jadi hukum Islam itu berlaku anak kecil hingga dewasa, orang tidur hingga apa, orang yang gak gila. Kalau nggak tahu nggak apa, apa. Tapi mesti nanya. <laughs> Kadang-kadang udah udah nggak tahu lagu lagi. <laughs> Nggak tahu jadi tahu. Iya. Udah dibilangin, udah dibilangin masih ngomong aja. <laughs> Malah ada teh. Iya. Tiap hari di pasar mulu. Karena alasannya safar berpergian. Pergi ke pasar safar juga. Belanja safar. Eh motor nanti anak safar juga. Ini ini bro. ini bahlul ibunya Nah, ah, gitu. Nah Rasulullah pun uh, Ustadz mengerjakan sholat kosornya seperti itu juga kan? Jadi memang uh, waktu itu memang uh, apa beliau bisa uh, Rasulullah menceritakan ke sahabat uh, sahabat-sahabat beliau gitu kalau memang sholat kosor itu memang harus dilaksanakan dan itu istilahnya bonus dari Allah ya Ustaz ya. Betul. ya. Bonus dari Allah, rukhsah dari Allah. Jadi begini ada yang bertanya, hmm. ya lah bin Umayyah nanya sama Umar dalam ayat tersebut kan kalau nggak aman, kalau mau dibunuh orang kafir, sekarang aman. Umar ngomong, saya juga heran. Tapi seandainya sama Rasulullah, Rasulullah bersabda, sodakotun tasodakallah biha alaikum fakbalu sodakotah. Itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Terimalah keringanannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya deh baik. Bu, siapa yang mau bertanya lagi silakan. Iya, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryati. Daryati Bu. Ya. Yang ingin ingin saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana aturannya apabila kita uh, sholat jamak kosor tapi berjamaah? Apakah dengan komat didahului dengan komat? Yang pertama, yang kedua e, bagaimana dengan sholat e, ba'diyah dan kopiahnya pada saat sawat. Ada ibu pertanyaannya bagus. Ibu lagi ya. Iya. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita break dulu ya, kita oh, iya. Eh, break dulu sebentar. Nanti kita akan disambung. Bisa jangan kemana-mana. Setelah ini Ustaz Haruska akan memberikan jawaban dari pertanyaan ibu. Karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. kita sudah memasuki segmen terakhir pemirsa Itu artinya Ustaz harus akan memberikan kesimpulan Tapi sebelum menuju kesimpulan Ustaz Tadi ada ibu yang ada di sini bertanya Tentang bagaimana mengkosor kalau berjemaah Ya silakan Ustaz Sebelum sholat harus komat Setelah selesai sholat yang pertama komat lagi Jangan diselak dengan yang lain Langsung komat Jadi banyak dua bu? Pertanyaan kedua dia badiannya ter, di dalam Tidak usah dikerjakan. Namanya juga mengkosor. Nama juga menjama takdir menjama takdir. Ibu ya, nanti sholat sunat rawatibnya ketika sudah sampai rumah atau sudah menetap. Di waktu tadi bisa 20 hari, hari 20 bisa yang tergantung pendapat yang keempat tadi yang kedua ya, yang kalau sudah keempat hari. Ibu ya, Setelah sholat zikirnya sama Ustaz. Subhanallah. <laughs> itu udah diberikan keringanan masih mau berzikir juga luar biasa. Allah. Ini ibunya rajin rajin zikir beliau. Amin, Ibu, gitu. amin, amin. Intinya kita ngomong seperti ini jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Man taraka sholat muta'amidan faqad kapalok. Siapa saja orang yang berani meninggalkan sholat maka lah kafirlah ia. Dan bukan hanya itu saja ibu. Nabi bersabda as-salati madud. aku akomaha fakad. Akomadin wa man tarokaha fakad. hadamati. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Dan siapa saja orang yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Yang sakit aja salat apa yang sehat. Yang sakit, nggak bisa berdiri, berbaring. Nggak bisa berbaring, bahasa isyarat. Nggak bisa juga. Latih. Sholat, sholati. Jelas Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga mengerti ya Bu ya dan insya Allah kita bisa melaksanakan sholat kosor ini dengan sebaik-baiknya Ustaz ya. Nah Ustaz apakah sholat kosor dengan sholat biasa yang kita lakukan e, itu pahalanya sama di hadapan Allah jika kita mengkosornya? Pahalanya jelas sama. Bukan berarti kalau dikosor pahalanya jadi kurang. Iya. Kan kita mengkosor karena ada tuntunannya. Hmm. Ada dalilnya, ada ayatnya surat An-Nisa ayat 101. Ibu ya, dalilnya banyak. Nabi waktu di Madinah solatnya 4 rokaat Ketika sudah sampai di tempat tujuan, jadi 2 rokaat asarnya. Hmm. Ini ada dalilnya. Iya. Kecuali kita solat tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. solatnya subuhnya 10 rakaat banyak nggak bu? Banyak. Tapi boleh nggak? Nggak. Kenapa nggak boleh? <laughs> Nah, rupa-rupanya bu, eh, Ustazah, <laughs> Teteh, majid Taklim Asyakirin. Amin. Udah paham bener. Iya, amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Iya, uh, Ustaz, kalau Ustaz, uh, Ustaz bicara mengenai pahala yang uh, didapatkan ketika sama saja dengan sholat uh, mengkosornya, uh, dengan sholat wajib seperti biasa sama. Nah, kalau misalnya nih, uh, mungkin ini pertanyaan bapak-bapak Ustadz ya. Uh, misalnya eh, bapak-bapak uh, uh, yang atau yang berjemaah di masjid dan memang kita misalnya sholat di luar kota di Bandung gitu. Nah kita kan memang harus mengikuti imam ya Ustadz. Yeah. Nah setelah itu nggak apa-apa kita misalnya uh, mengkosor lagi atau menjamak kosornya setelah sholat zuhur misalnya kita langsung berdiri sholat asar lagi. Gimana Ustadz? Kalau dari buku yang saya baca, mm -mm fikih sunnah Imam Syafi'i, mm -hmm. kalau kita mau mengkosor, mm -hmm. sementara di masjid yang kita datangi sedang berjamaah, yeah. kita nggak usah berjamaah, mm. bisa aja, mm. bisa. karena kan nanti beda niat, mm. ya kosor aja kosor sendiri, nanti orang akan akan tahu, mm. nanti kalau ditanya kenapa sendirian, saya sedang safar, mm. saya sedang mengkosor, mm. itu beda kalau rame-rame. Yeah berjamaahnya rame-rame perginya hmm. kemudian berjamaah jama takdim jama takdir hmm. begitu hmm. itu menurut buku yang saya baca hmm. Fikih Sunnah Imam Syafi'i andai kata ada pendapat lain hmm. ibu saya cuma mengingatkan waktasimu bihablillahi jami'ah wala berpegang teguhlah pada tali Allah jangan berpecah belah. Ibu ya, masa gara-gara masalah ginian? Hmm. Boleh nggak berjamaah? Aku enggak aja. Aku berjamaah, katanya boleh, tapi kagak. <laughs> Ini yang dilarang dia. Betul, ya, betul, iya. Jadi iya. iya, jangan sampai main gontok-gontok. Aduh, sebelum sholat udah sewot-sewot kan? Gitu. <laughs> Gimana orang lain terpikat? Iya, betul, baik. Nah, Ustadz dari pembicaraan kita di tema kita pagi ini adalah intinya adalah segala sesuatunya kalau kita mengerjakan sholat ya Ustadz ya, pasti Allah juga akan meridoi kita dan, mem dan memberikan kita jalan, ya pasti jalan yang baik. Nah, nah tadi Ustadz bilang adalah intinya adalah apapun dimanapun kapanpun kita harus tetap sholat. Iya kalau dia sholat terakawil balasannya. Betul, betul, betul. Ibu heboh. <laughs> nah, kok misalnya memang uh, sepertinya ada misalnya ada beberapa gitu pendapat uh, mengenai begini Ustaz. Ah, sholat istilahnya nanti saja dia kita sudah sampai tujuan terus nanti aja dia sholatnya uh, dikosorkan menjadi dari tiga waktu menjadi satu waktu. Ada juga nama <laughs> seperti itu Ustaz. Waktu itu pernah nanya ke saya, saya sampai bingung ngejawabnya kayaknya lain juga ya saya bilang gitu tapi saya bilang ya semampu saya saya uh, saya memberikan pengertian gitu ya nah memang pernah terjadikah gitu Ustaz atau memang si orang yang nanya saya tadi itu memang memang beliau tidak tahu ilmunya saja bagaimana Ustaz kita berprasangka baik saja Bu ya. Mm -hmm. Mungkin yang seperti itu terjadi mm -hmm. memang dia tidak tahu ilmunya. Mm. Waktu ngaji bab kosor di awal dia datang. Terus dijelasin dia pulang tadi di tengah-tengah. <laughs> Dia pikir semua sholat boleh dikosor. Iya. Duhur boleh dikosor, asar boleh dikosor, maghrib boleh dikosor, isya boleh dikosor, subuh boleh dikosor. Kalau <laughs> isya jadi dua rakaat, kalau duhur jadi dua rakaat, kalau asar dua rakaat, ya kalau maghrib <laughs> satu setengah. Kalau subuh <laughs> tapi bingung makanya kalau ngaji ibu mesti jangan ngantuk. Hmm. Mesti dengerin. Ibu ya, ini pernah terjadi. Iya, iya, iya. Ada Ustazah bilang namain aja bu anak ibu nama-nama dari Quran. Hmm. Lahir tuh anak perempuan dikasih nama Nar. Artinya neraka. <laughs> bu, bu, jadi nggak boleh ngantuk. Iya, ibu ya, iya. mesti dengerin, salah paham, hmm. ambil yang baik. Iya. Tinggalkan yang buruk. Pulang. Hmm dari masjid diambil sendal yang mahal, sendal yang jeleknya ditinggalin, ditangkap Ustadz yang nyuruh. <laughs> Nauzubillah min mana itu Bilamin? Iya, ya baik. Ustadz terima kasih banyak ya atas waktu ilmunya, kesempatannya dan subhanallah kita jadi semakin mengerti ya Bu ya bahwa kita istilahnya sudah dihidupkan oleh Allah yang memang harus sholat nggak sholat udah udah bisa dijamak di kosan tetap nggak sholat ntar dipentung <laughs> iya deh baik. Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam untuk keluarga ya Ibu ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dan pemirsa terima kasih sudah atas kesekian Anda bersama satu jam bersama kami. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian Kolbus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, susah itu penting tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Saya Siti Kirani berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.